Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah usul fikih wa qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada halaman 269, perhatikan baik-baik bagian bawah itu. Uqud, nah, uqudu at-tabarru' yaitu akad atau transaksi yang dikenal dengan tabarruk. Tabarruk itu adalah sumbangan. Jadi kalau namanya sumbangan itu antum dapat atau nggak dapat ya enggak rugi gitu loh. Lah kenapa nggak rugi? Karena ketika antum dapat untung, ketika nggak dapat kan nggak berkurang juga harta antum. Paham ya? Itu maksud tabarruk. Tabarruk itu adalah sumbangan, donasi atau pemberian yang tanpa imbalan itu namanya tabarru' semakna itu donasi sumbangan pemberian tanpa imbalan apa ya pemberian tanpa imbalan tanpa imbal balik itu namanya tabarru' apa contohnya sedekah hadiah eh, pemberian itu kan tanpa imbal balik ya akhirnya antum mau nggak tak kasih hadiah kalau antum mau ya untung kalau nggak mau kan nggak rugi juga paham ya karena apa karena Pemberian yang tanpa imbal balik itu, antum nggak modal apapun. Antum nggak mengeluarkan modal. Faham ya? Itu namanya tabarruk namanya. Ya nah, barakallahu fikum. Itu namanya apa? tabarruk barakallahu fikum. Kita lihat qauluhu wa in takun tabarru'an yakni wa in takunul 'uqudu 'uqud tabarru'in kas-shadaqah wal hibah wal 'atiyah wal wasiyah ila akhirih fa amruha akhaf. Artinya apa? Maksudnya kalau seandainya transaksi tersebut, akad tersebut adalah akad tabarru', akad sumbangan, donasi seperti sedekah, wal hibah pemberian, wal atiyah pemberian juga, wal wasiyah dan wasiat ila akhni fa amruha akhaf. Maka perkaranya lebih ringan. Karena ini beda dengan dua transaksi, dua akad yang kemarin sudah kita lewati. Kalau yang pertama kemarin akad apa kemarin? Atau transaksi yang pertama kemarin transaksi apa kemarin? Transaksi apa kemarin? Jual beli kan? Nah, transaksi Nam al-mu'awadah jual beli, yaitu mu'awadah itu maksudnya transaksi imbal balik. Eh, kalau orang jual kemudian beli, yang jual mengeluarkan barang, yang beli harus pakai uang. Itu namanya imbal balik, transaksi imbal balik mu'awadah namanya. Uqdu al-mu'awadah. Jadi ada imbal balik. Nah, barakallahu fiqom ada upahnya. Kalau tabarok ini tidak ada apa-apanya. Wal hibah kata beliau, ini pahami baik-baik biar nanti enggak gagal paham. Wal hibah dan hibah itu apa sih? Si fulan menghibahkan tanahnya kepada si fulan. Nah, hibah itu apa? Hiya at-tabarru' bimalin bila iwad. Hibah itu adalah semacam sumbangan eh, berupa harta bila iwad tanpa ada nam barakallahu fikum ganti. Paham ya? Sumbangan Pemberian pemberian berupa harta tanpa minta ganti itu namanya apa? Namanya hibah. Paham belum? Bila iwat tanpa minta ganti. Ya, tanpa ganti. Jadi dia memberi ngasih yang ngasih itu aja. Tanah yang di sebelah kan rumah itu tak hibahkan kepada si fulan. Kalau terjemahan bebas apa sih? Diberikan hibah itu. Cuman kan dalam bahasa Arab dibedakan hibah, hadiah. Paham ya seperti itu. Fa'in qasada biha bel akhirah fasadaqah. Kalau dia inginkan dengan pemberian tersebut adalah pahala di akhirat namanya sedekah. Namanya apa? Sedekah atau sedekah. Wa'in in qasada biha wadud fahiya tun. Kalau yang dia inginkan dengan pemberian itu adalah adalah apa? Adalah tawadud agar saling cinta, saling senang, saling menyayangi namanya hadiah. Bedakan ya? Nah, dia semata-mata wahana tak kasih sebulan biar sebulan senang Nah, berarti apa hadiah namanya. Tapi kalau dia menginginkan dengan pemberian tersebut adalah pahala di akhirat namanya sodako. Paham belum ini? Namanya sedekah. Ewan eh, na'am. Wa in qasada biha mujarradul i'ta, tapi kalau semata-mata cuma dikasih ngasih tok gitu, bukan karena biar cinta, bukan karena biar senang, bukan mengharapkan pahala akhirat namanya hibah pemberian. Paham belum ini Abdullah? Eh, dipahami ini ya? Ada hibah, ada sodako, ada hadiah. Kalau sedekah atau sedekah itu dia menginginkan dengan pemberian tersebut adalah apa pahala akhirat. Tapi kalau hadiah itu dia ketika ngasih, kita ketika memberi tujuannya apa? Agar saling cinta, saling senang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sama-sama disebutkan dalam hadis yang hadisnya Allah alam sebagian ada yang mensahihkan. Nah, barakallahu fikum. Nam tahadu tahabu. Artinya apa? Salinglah kalian memberikan hadiah, nih saya kalian akan saling cinta mencintai, saling menyayangi. Faham ya maksudnya apa maksudnya? Kalau hadiah itu ada unsur pemberiannya itu biar cinta, biar senang. Faham? Tapi kalau hibah semata-mata pemberian saja. Ini tak kasih. Pemberian yang biasa namanya hibah. Tapi kalau ada unsur biar cinta, biar senang, biar saling menyayangi namanya apa? Hadiah. Tapi kalau dia tujuannya agar agar mendapatkan pahala akhirat namanya apa? Sedekah. Paham? Eh, itu bedanya. Jadi perlu diperhatikan ya. Thumma in kanatil hibah aw shadaqah aw hadiah fi maradil mautil makhuf. Penting ini. Kemudian jika pemberian, jika sedekah atau hadiah tersebut diberikan ketika di waktu sakit yang mengkhawatirkan dia mati, paham ya? Nah, barakallahu fikum, di waktu sakit yang itu adalah apa? Yang dikhawatirkan nanti dia meninggal dunia dengan kematian dengan penyakit tersebut, maksudnya di pembaringan terakhir lah. Orangnya masih hidup cuman dia sakit nih pembaringan terakhir dalam artinya sakit yang di kemungkinan besar dia meninggal itu nanti. Nah, kok di posisi seperti itu kok ada hadiah, ada hibah, ada sedekah namanya apa? Fa innaha tuj'al min sulus maka dijadikan cuma sepertiga saja. Paham belum? Tapi kalau bentuknya orang tua lah taruhlah orang tua membagi-bagikan tanah kepada anak-anaknya, dibagikannya sebelum orang tua itu sakit. Orang tua masih sehat, bugar dia. Ngasih pemberian. Itu walaupun lebih sepertiga ke orang lain nggak masalah. Tak kasihkan sebidang tanah setengah hektar itu untuk kamu ya bulan, Bukan keluarganya padahal. Tapi posisinya orang tua ini masih sehat itu loh. Itu namanya hibah, pemberian. Paham? Kalau biar cinta namanya apa? Hadiah. Kalau untuk mengharapkan pahala akhirat namanya apa? Sedekah, sodakoh Paham ya? Eh, nah ini perhatikan baik-baik ini ya. Ini kalau memberikan pemberian tadi itu berupa hibah, hadiah, sodako itu ketika apa? Orangnya ngomongnya itu ketika berada di pembaringan terakhir, penyakit yang dikhawatirkan dia meninggal dengannya, itu apa namanya? Itu nanti namanya juga pemberian, cuman nggak boleh lebih dari sepertiga. Paham belum? Esan. Nggak boleh lebih dari sepertiga, paling banyak sepertiga toh. Kita lihat. Bimana anna mazada zada ala sulus yakunu amruhu mauqulan ilal warasah penting. Kalau Kalaulah seandainya lebih dari sepertiga, perkaranya itu nanti diserahkan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya ngomong enggak masalah, kasih setengah enggak masalah, setengah hektar biarin aja, kasihkan aja enggak masalah. Ahli warisnya ridho semuanya, boleh. Tapi kalau ahli warisnya enggak ridho, jangan. Karena harta peninggalan orang tadi itu nanti apa kembalinya kepada ahli waris. Paham belum? Jadi lebih mengedepankan ahli waris daripada orang lain itu loh. Faham maksudnya ya? Si A ini orang tua, kaya raya dia. Punya ahli waris banyak kalau dia meninggal. Dia memberikan hadiah tanah satu hektar kepada si fulan yang bukan keluarganya. Paham ya? Memberikannya itu jauh sebelum dia meninggal atau dalam artian ketika posisi orang tua ini masih sehat, sehat bugar lah. Paham ya? Nah, pemberian tersebut melebihi sepertiga hartanya boleh enggak? Boleh nggak? Boleh, karena posisinya belum berada di pembaringan terakhir. Paham maksudnya? Tapi kalau orang tua tadi itu berada di pembaringan terakhir, penyak, berada di atas penyakit yang dikhawatirkan dia meninggal dengan sebab penyakit tersebut parahlah penyakitnya. Kok memberikan ke orang lain itu tidak boleh melebihi sepertiga, mahum. Kalaupun lebih dari sepertiga harus izin kepada ahlu warisnya. Faham, teman-teman? Eh, harus izin kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya mengatakan apa afdal, nggak masalah, silahkan. Selesai urusan. Eh, paham ya ini? Paham soalnya ya, Husain? Eh, tapi kalau ahli warisnya mengatakan enggak anu rito pokoknya harus apa nggak boleh lebih sepertiga, ya udah sepertiga. Sisanya kembali kepada ahli waris. Mahum soalnya ini Abdullah? Eh, na'am. Bang Irsyad mahum? Nah, kita lihat lagi. Kata beliau Insya'u ajazuh. Kalau mereka ahli warisnya menghendaki maka mereka membolehkan silahkan lebih tiga, tidak masalah. Wa insya'u mana'uh. Jika mereka ingin eh, untuk menghalang-halangi ya silahkan tafadol. Karena ahli waris lebih berhak. Faham ya? Ahli waris lebih lebih berhak. Li'anal al maradul khawf. Li'anal al maradul maradul mautil makhuf. Dikarenakan penyakit dikarenakan orang yang sakit tersebut berada di penyakit yang apa? dikhawatirkan kematian. Paham ya? Naam. Qad ta'allaqa haqqul warasah bimalih. Itu nanti ada keterkaitan apa? Hak ahli waris dengan hartanya. Paham belum? Kalau orang itu meninggal, yang lebih berhak siapa? Ahli warisnya atau orang lain? Ahli warisnya. Jadi jangan sampai keliru ya. Dalam hadis hadis yang antum sering dengar, hadisnya apa itu kisah yang panjang itu, saat Nabi Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu sakit yang sangat parah. Dan dia tidak punya ahli waris kecuali satu, satu anak perempuan. Orang kaya saat bin Abi Waqqas terkenal kaya ya. Saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian dia minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku bersedekah dengan apa? Dengan enam dua per hartaku?" Lah. Kemudian anis setengah, Lah. As-sulus ya Rasulullah, qala as-sulus katsir. Kata Rasulullah, sepertiga boleh enggak Rasulullah? Rasulullah mengatakan sepertiga sudah banyak. Faham maksudnya ya? Sepertiga sudah banyak menunjukkan bahwasanya tidak boleh lebih dari sepertiga. Faham ya? Ya na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena lebih baik meninggalkan ahlu warisnya dalam keadaan kaya daripada memberikan ke orang lain kemudian ahlu warisnya ketika orang tuanya sudah meninggal dia miskin minta-minta pada orang. Fam belum? Jadi lebih baik dia meninggalkan hartanya untuk ahli warisnya daripada orang lain itu. loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kisahnya panjang ya, sebutkan dalam Riyadhus salihin hadisnya. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat lagi. Falaisa lahu an yatafarra' bima zada 'ala sulus, maka tidak boleh bagi dia untuk menyumbangkan hartanya atau donasi dengan hartanya melebihi sepertiga illa ba'da ijazatihim kecuali setelah pembolehan dari ahlu warisnya. Paham maksudnya? Naam. Seperti ini dibahas kenapa? Karena antum semua nanti kan suatu ketika kalau sudah menikah punya harta itu kan menjadi orang yang akan meninggalkan warisan itu loh. Jadi harus tahu seperti ini ya. Atau misalkan orang tua masih hidup nanti kalau orang tua meninggal bagaimana ada warisannya. Intakun tabarruan misal an yahibal insanu abdah al-abik li syakhsin. Kecuali kata beliau jika itu merupakan tabarru, tabarru apa tadi? Menyumbang, menyumbangkan hartanya, donasi Cuma-cuma enggak meminta timbal balik wala syai'. Seperti contohnya sini an yahiban insan. Seseorang menghadiahkan abdah budaknya. Al-abid budak yang lari dari tuannya. Abid itu budak yang lari dari tuannya. Paham ya? Al-abid artinya apa? Budak yang lari dari tuannya. Contohnya ada orang menghadiahkan kepada orang lain budak dia yang lari. Ini syaksin untuk orang lain dihadiahkan. Kamu tak kasih hadiah ya, budakku yang lari itu tak hadiahkan untuk kamu. fayakul kemudian orang ini mengatakan kabil aku terima. Fahuna tasrihul hibah. Di sini sah pemberiannya. Li'annahu in hasala hadzal abad al abad fa hadza nam mughni masyaallah. Artinya artinya apa? Na barakallahu Artinya kalau seandainya orang ini mendapatkan budak yang lari tadi ketangkap, maka dia beruntung. Ya enggak? Kan hadiahnya diterima sudah. Wa illam yahsul falaysa fihi mahram. Ini makna mahram ya tadi ya. Ya kan? Karena bukan ini eh, maksudnya itu dia mendapatkan apa? Mendapatkan keberuntungan ya gitu ya. Ewanam. Jika dia enggak mendapatkan budak yang lari enggak ketangkap, maka dia apa? Enggak dirugikan. Lah budak bukan milik dia. Kalau dia dapat, ya hadiah tadi sudah ya, selesai. Kalau ternyata enggak ketangkap, nggak dapat rugi nggak dia? nggak rugi itu dia karena dia nggak mengeluarkan modal itu ya. Naam. fahuasani salimun fala alaihi fil halain. Maka dia selamat. nggak ada sesuatu yang membahayakan dalam dua keadaan tersebut. Kalau dapat budaknya ketangkap, alhamdulillah untung. Kalaupun nggak ketangkap, dia nggak rugi karena nggak mengeluarkan modal. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum penting sekali. Kita lihat di sini. Wa bihadza kharaja 'anil maisir. Dengan penjelasan ini berarti keluar dari Nah, barakallahu fikum maisir. Apa maisir itu perjudian. Paham ya? Nah, summa innahu idza lam yahsul 'alal 'abd lam tahsul bainahuma 'adawah wa baghdha. Kemudian kalau seandainya dia enggak nangkap budak yang lari tadi enggak ketemu, itu pun apa? Tidak terjadi antara keduanya permusuhan wala kebencian. Ya karena kan enggak modal. Beda sama kemarin kasusnya. Kalau kemarin kan beli. Kamu mau enggak beli budakku yang lari itu? Paham ya? Nah, berapa harganya? 5 juta aja katanya. Nah, kalau itu nggak boleh, kenapa nggak boleh? Karena belum tentu ketangkap budaknya yang lari tadi itu. Itu nanti ada ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, ya nggak? Kalau itu, kalau ini kan gratis, nggak tanpa modal ya. Orang yang meninggalin ngomong, budakku yang lari itu namanya Mahmud. Itu tadi untuk antum ya. Harganya berapa? Harganya itu kemarin aku beli 5 juta. Pokoknya itu hadiah buat kamu lah, wah buat antum lah pokoknya. Nah, itu kan dia yang dikasih hadiah itu kan nggak modal apa-apa kalau dapat ketangkap alhamdulillah untung, kalaupun nggak dapat nggak ketangkap, nggak rugi dia, nggak ngeluarkan modal. Beda kasusnya dengan kemarin. Kalau menjual menjual budak yang lari nggak boleh sampai ketangkap dulu. Kenapa? Karena ada unsur apa kemarin? Semacam apa? Undian, ya nggak? Eh, semacam apa kemarin? Nah barakallahu fiikum, nah semacam maisir kayak perjudian ya. Budakku yang lari itu tak jual murah ke antum. 2 juta aja. Kemarin belinya 5 juta tapi karena lari tak jual 2 juta. Nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena nanti belum tentu budak yang lari itu ketangkap. Kalau ketangkap dia untung dapat murah, ya nggak? nah kalau nggak ketangkap dia rugi nggak? Rugi 2 juta. Paham maksudnya? Ayo na'am kalau fikum seperti itu. saya na'am kita lihat sini. Kata beliau, Wabihada kharaja 'anil maisir," maka keluar dari perjudian dari itu. li anil mauhub lahu ya'rif anil wahib tafaddala alaih. Dikarenakan orang yang memberikan hadiah tersebut tahu Paham ya? Nah, bahwasannya yang dia dikarenakan orang yang dikasih hadiah tersebut dia tahu bahwasannya yang memberikan hadiah itu apa karena memberi, memberikan apa kemuliaan kepada orang tersebut. Walaysa lahu haqqun an yutalibahu bisyai. Karena orang yang pihak ketiga ini dia nggak punya hak minta gitu loh. Karena bukan bukanlah warisnya. belum? si A meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, si A ini dia punya ahli waris banyak. Ada si D. D ini bukan orang keluarganya, bukan waris surga, orang lain itu loh. Orang lain itu ada nggak hak minta minta warisan? Nggak ada. Ada nggak hak dia minta wasiat itu? Nggak ada juga. Paham ya? Ada nggak dia hak minta hadiah di situ? Nggak ada juga. Tapi si A ini berinisiatif. Wahai si D, itu budakku yang lari itu tak hadiahkan buat antum. Kata si D, siap, anak terima katanya. Paham ya? Nah, nanti kalau ternyata dia ngejar budaknya kok ketangkap, dia beruntung nggak Beruntung. Kalaupun seandainya ngejar budak enggak ketangkap, dia rugi nggak Enggak rugi itu kamu nggak modal. Apa belum bedanya? Eh, kita lihat sini. Itu seputar apa? Seputar transaksi atau akad yang dikenal dengan apa tadi? At-tabarru' yaitu donasi atau sumbangan. Jadi orang berdonasi, orang menyumbang itu nggak minta imbal balik sebenarnya kalau minta umbal balik berarti tidak ikhlas. Orang bersedekah, menghadiahkan, memberikan pemberian itu minta agar dibalikkan enggak hadiahnya? Enggak, kalau dia minta dibalikkan itu bagaikan anjing yang menjilat apa? muntahannya sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wih, masa sih? Iya, seperti itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum, na'am ar-ruju' fi hibatihi Eh, barakallahu fikum orang yang kembali dari hadiahnya, kembali kembali masa mengambil hadiahnya itu bagaikan apa? anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Jadi anjing muntah dijilat lagi. Gimana rasanya? Kotor kan? Kotor itu permisalan orang yang ngasih hadiah dia minta lagi gitu loh. Paham ya? Jadi kalau yang namanya hadiah itu orang nggak ibal balik, nggak ada. Nanti diganti ya, nanti di eh, diganti yang lebih banyak yang nggak ada. Wala tamnun tas taksir. Jangan kamu memberikan suatu pemberian kemudian berharap agar dibalikkan yang lebih banyak itu jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Mau misalnya ini ya? Eh, wah, ini namanya apa? Namanya akad tabarru'. Tabarru' itu macam-macam bentuknya tadi. Ada yang sifatnya hibah, pemberian yang semata-mata pemberian, ada yang sifatnya hadiah, pemberian tapi diiringi biar cinta, biar senang, ada yang bentuknya apa? Sedekah atau sedekah yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Yang ketiga, uqudu uqudu at-tawsiqah akad atau transaksi tausiqah. Tausiqah itu kepercayaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kepercayaan bagaimana? Antum percaya sama orang lain dengan suatu barang yang antum namanya tausiqah. Paham belum? Akad seperti ini. Contohnya apa contohnya? Pergadaian. Eh? Persewaan. Itu juga masuk dalam kepercayaan sini ya. Nah, kita lihat sini. Qalu au tausiqah Wa uqudu at-tawthiqah adyak min uqud min uqudi at-tabarru' lakinnaha akhaf min uqudi al-mu'awadah masyaallah. Akad atau transaksi nah barakallahu fikum tawthiqah ini kepercayaan ini itu lebih sempit babnya daripada transaksi atau akad tabarruk sumbangan. Akan tetapi lebih ringan daripada transaksi atau akad apa muawadah, yaitu pemberian yang meminta imbal balik. Misalnya contohnya ar-rahn. Apa rohan Gadean. Idza qala masalan apabila ada orang berkata, rohan ka hadzal bait." Aku gadekan kepadamu rumah ini. Biasanya orang gadekan itu minta apa biasanya? Minta apa biasanya? Isa, orang gadekan minta apa biasanya? Eh? Orang menggadaikan barang ke orang lain itu biasanya minta apa? Minta uang, minjam. Biasanya minjam uang kan? Paham ya, anak pinjam uang 3 juta. Dengan catatan Anak punya barang gadean. Paham ya? Tak gadekan rumahku ini kepadamu dengan harga 5 juta. Maksudnya itu digadekan. Gadekan semacam minjam sebenarnya. Cuman barangnya itu jadi jaminan itu namanya barang gadean. Paham belum? Nanti kalau ternyata dia dengan tempo 3 tahun nggak bisa mengembalikan 5 juta dengan kesepakatan rumah itu bisa dijual. Tapi dilihat, kalau dijual laku 6 juta, dia hanya bisa mengembalikan mengambil 5 juta yang 1 juta dikembalikan kepada pemilik rumahnya. Paham belum? Paham ya pergadaiannya? Nah, yang dilarang itu menggadaikan BPKB. Yang biasa antum lihat BPKB motor itu digadaikan itu, itu ada keterkaitan dengan bank itu hati-hati itu. Paham ya? Nah, jangan digadaikan BPKB motor itu ya. Nah, karena barang barang kayak gitu kemudian digadaikan akhirnya diputar balikkan ke bank sana, bank sini, bank sana, bank sini gadaikan bank sana, bank sini digadaikan bank sana. Ditanya BPKB-nya mana? Sudah sampai ke Jawa Timur sana. Paham ya? Padahal BPKB Jogja. Paham belum? BPKP motor itu digadaikan laku itu. Paham ya? Nanti pihak yang sini, pihak yang pertama dia menggadaikan tadi, digadaikan ke orang lain lagi. Orang lain digadaikan ke orang lagi. Sampai Jawa Timur bisa itu. Paham ya? Karena ketika menggadaikan itu kan minta uang. Ya sulitnya di situ nebus nanti kalau biasanya kalau BPKP kan nebus. Paham ya? Tapi kalau pergadaian barang yang nyata yang bentuknya ada wujudnya, menggadaikan motor, menggadaikan rumah, menggadaikan tanah itu boleh. Paham? Nah, dengan catatan apa tadi? Catatannya, nah barakallahu fikum catatannya jangan sampai ada penipuan di situ. Barang gadaian itu pada asalnya nggak boleh digunakan. Karena kalau digunakan biasanya berkurang harganya. Paham belum? Antum gadaikan motor, wah butuh uang 5 juta ini. Tapi kemana ya pinjamnya? Kalau pinjam ke bank ada ribanya. Kalau misalkan anak minjam ke orang lain tanpa jaminan juga orangnya belum tentu mau. Tak gadekan aja motornya. Motornya apa motornya? motornya Jupiter Z misalkan. Paham ya? Digadekan dengan harga berapa? Ya, digadekan 7 juta lah. Paham ya? Digadekan 7 juta. Sewa 7 juta dengan tempo berapa? 2 tahun. Paham ya? Pokoknya ana pinjam uang 7 juta. Jaminannya yang tidak gadekan motorku ini, motor Jupiter lengkap, BPKB ada, STNK ada, pajak masih hidup. Nah, barakallahu fikum semuanya normal. Ya, digadekan. Dengan tempo berapa tadi? Dua tahun mengembalikan uang tujuh juta. ya? Nanti kalau dalam dua tahun itu kok anak nggak bisa nggak balikkan, antum jual motornya. ya? untuk apa? Untuk menggantikan hutang tujuh juta tadi itu. Ternyata dijual aku sembilan juta gitu loh. Namanya ada langka kan? Apalagi Jupiter Z yang burhan itu burhan tuh. Itu kan langka gitu loh. Nah, ya? dua tahun kemudian dijual aku sembilan juta. Akhirnya apa? Si si orang yang minjamkan uang 7 juta tadi itu mengambilnya berapa? Ngambilnya itu ya 7 juta aja, yang 2 juta dibalikkan kepada pemilik motor. Paham ya? Caranya gitu kalau pergadaian gitu nggak boleh dolim nggak boleh. Pokoknya anak nggak mau tahu, pokoknya ini jaminannya motor ya motor tak jual ternyata kalau laku 9 juta diambil semuanya nggak boleh. Dia cukup mengambil 7 juta aja. Faham maksudnya? Karena minjamnya 7 juta. Penting itu ya dalam masalah transaksi ar pergadaian. Kita lihat Idza qala mathalan apabila ada orang mengatakan ka hadzal bait, aku gadaikan kepadamu rumah ini. Wal murtahin orang yang nah barakallahu menerima gadean la yadri ma fil bait min hujarin wa furushin wa ghairiha. Orang yang menerima gadean itu enggak tahu dia apa yang dalam rumah. Pokoknya aku gadaikan rumah ini kepadamu. Dia enggak tahu di dalam rumah itu ada apa itu loh. Orang yang menerima gadean ini. Paham ya? Enggak tahu apakah ada kamarnya atau ada kasurnya atau yang selainnya nggak tahu. Fahuna naqul di sini tetap sahnya sih sihron, pergadian tetap sah. Karena intinya kan orang biasanya kalau beli rumah itu kan nggak nengok dalamnya, nggak nengok kasurnya masih bagus atau enggak, rumahnya masih bagus atau enggak. Sedang sekali orang mau beli rumah itu nengok kasurnya bagus enggak ya? Paham ya? Kasur itu barang tambahan itu istilahnya. Orang kalau mau beli rumah itu ngecek rumahnya bagus enggak, bahannya bagaimana, perbandingan semennya bagaimana, kuat atau enggak, kokoh atau enggak bangunannya. Iya enggak? Kalau orang mau beli rumah kan itu yang dinilai, bukan malah lihat kasur di dalamnya. Belum. Jadi ini sah-sah saja ya. Aku gadekan rumahku ini kepadamu. Sah enggak? Sah. Walaupun yang menerima gadaian enggak melihat isi dalam rumahnya. Belum. Karena dia enggak boleh gunakan aslinya. Yang menerima gadaian ini enggak boleh gunakan isi dalam rumahnya, enggak boleh masak-masak di situ, kemudian juga enggak boleh menggunakan enggak boleh lah tanpa seizin orang yang punya rumah. Kita lihat sini. Wadhalika li'anna ad-da'in la yudhi'na la yudiu hakoh Dikarenakan yang namanya orang yang menghutangi itu tidak akan pernah menyanyiakan haknya. Paham ya? In hasalat na'am barakallahu fikum In hasal tafa maghnam wa in lam tahsul falaysa fiha maghram. Artinya apa? Kalau seandainya nah engkau mendapatkan maka engkau beruntung, namun jika engkau tidak mendapatkan apa-apa di dalamnya maka engkau Nah, barangkali nggak rugi juga. Karena rumahnya ada gitu loh. Paham maksudnya ya? Jadi kalau misalkan taruhlah Nah barakallahu fikum setelah beberapa saat nggak bisa bayar, kemudian rumah itu sebagai jaminannya dinilai harga dengan harga yang normal, paham ya? Minjamnya 100 juta, rumahnya itu dinilai harganya juga 100 juta ini ya. Ternyata dia nggak tahu isi dalamnya apa. Ternyata apa? Ternyata dijual laku 100 juta plus di dalamnya itu ada barang-barang lain itu loh. Nah kalau dapat barang yang lain ini sudah ya beruntung dia. Karena intinya kan yang digadaikan semua rumahnya. Paham ya? Kalau ternyata dalam rumah enggak kosong, ya enggak dia enggak rugi juga. Dia enggak rugi juga karena rumahnya sudah laku 100 juta juga. Paham maksudnya itu ya? Paham Abdurrahman? Eh, nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Ikhwani fi din wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Nah barakallahu fiikum kita lanjutkan lagi. Ayo. Ayo na'am barakallahu fiikum kita ambil dikit lagi. Li'anna haqqahu kok karena hak dia masih tetap ada gitu loh. Kalau dia bisa bayar 100 juta tadi yang dia pinjam dalam tempo satu tahun ya rumah rumahnya kan masih utuh gitu loh. Masih ada, enggak akan hilang. Bima'na anna ar-rahn idza kana 'ala ma fi nafsil murtahin nam fa hadha huwal matlub. Apabila barang gadean tersebut masih berada di masih berada dipegang oleh orang yang menerima gadean, maka itulah yang diinginkan. Wa in kana duna fal maqsud tawsiquhu lil mal. Kalau seandainya nggak seperti itu, maka yang paling diinginkan adalah apa? Kepercayaannya berupa uang harta. Intinya dia mengembalikan 100 juta. Mau diambil rumahnya lagi nggak masalah, pakai 100 juta mana gitu loh. Sebenarnya barang gadaian kan jaminan aslinya, ya enggak? Ternyata datang dalam tempo yang tepat setahun dia bisa mengembalikan 100 juta. Perlu nggak rumahnya diambil? Perlu nggak? Nggak perlu. Lah kenapa? Enggak perlu. Lah sudah dibalikkan 100 juta. Faham? Dia gadaikan rumah dengan harga berapa? 100 juta. Temponya berapa tadi Usain? Setahun. Setelah setahun dia datang, "Assalamualaikum, Pak. Ini Pak, kemarin Nana pinjam 100 juta, tak kembalikan kontan yang 100 juta." Padahal kuncinya tadi dipegang sama orang yang menerima gadaian tadi itu, kunci rumahnya. Apakah dia ngomong, "Rumahmu juga tak ambil." Itu atau enggak? Eh? <laughs> Ngomong gitu enggak? Tapi diserahkan enggak? Diserahkan, kenapa diserahkan? Karena dia sudah bisa mengembalikan 100 juta tadi. Kecuali kalau dia nggak bisa mengembalikan 100 juta dalam tempo setahun, rumahnya baru dimusyawarahkan dijual atau bagaimana. Paham maksudnya soalnya ya? Isa paham? Eh, barang gadean itu seru sebenarnya cuman harus dipahami. Kata beliau, "Na'am, iya. Lau furida anna rahin khada'ah." Kalaulah ditakdirkan bahwasanya rahin, na barakallahu fikum. Nah, Awas. Ya. Awas. Nam barakallahu fikum kalau seandainya takdirkan ar-rahin, nam khada'ah yaitu orang yang nam barakallahu fikum eh, yang me, yang menggadaikan tadi itu, yang ya orang yang menggadaikan tadi itu menipu, wa qala hadzal bait fi kadza wa fi kadza Eh, jadi orang yang menggadaikan ngomong nipu rumah ini dalamnya ada seperti ini, ada seperti ini, mimma laysa fi padahal enggak ada apa-apanya. Paham ya? Nah, jadi dia hargai. Rumahku tak gadaikan seharga 100 juta Dalamnya ada ini, ada kulkasnya, ada rice cookernya, ada magic comnya, ada mesin cucinya, mesin cucinya lima, rice cookernya 10 karena dia mantan penjual dulu. Paham ya? Nah, baru kalau fikum kemudian apa? Ada motornya sepuluh, karena dulu dealer juga, pernah dealer juga. Nah, jadi intinya dia ngomong kayak gitu. Dinilai memang harganya seratus juta memang. Ternyata setelah dicek kosong gitu loh. Kosong rumahnya sudah apa? Sudah peyat-peyat itu kalau dorong pun ambruk misalkan Paham ya? Berarti kan penipuan atau enggak itu? Penipuan. Itu contoh aja, contoh. Kita lihat sini. Kalau ternyata orang yang menggadaikan barang tadi nipu. Dia mengatakan rumahnya di dalamnya ada seperti ini, ada seperti ini. Mimalai safih padahal enggak ada, fa haram. Ini haram, enggak boleh. Walil murtahin bagi orang yang menerima gadaian tadi itu al khiyar boleh milih. Baina ibqa'ir rahn bihalih memilih pertama memilih apa antara membiarkan barang gadaian itu sesuai dengan keadaannya Wa bainal fasakh atau memilih yang kedua apa fasakh itu dibatalkan. Enggak jadi kalau gitu kata antum ada kulkasnya ternyata apa? bekas. Kata antum ada mobilnya ternyata rosokan mobil. Kata antum ada motornya ternyata cuma bannya aja. Jadi penipuan semua ini, sebab penipuan ini ya. Bagaimana ya San? Ada berapa kemungkinan ini? Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dibiarkan dalam keadaan rumah yang seperti itu. Tetap hutang, tetap tanggung jawab dia yang hutang tadi itu. Kemungkinan kedua dibatalkan, nggak usah jadi kalau gitu. Karena rumahnya setelah dinilai nggak senilai apa yang dia pinjam. Mau misalnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum kata beliau di sini. Kata beliau, imma batal. Summa idza fasakha fa in kana ar-rahn masyrutan fil bai'. Sekarang kalau ternyata nah sudah batal, tapi barang gadian tadi disyaratkan fil bai' Ya, syaratkan fil bai' maksudnya syaratkan dalam harus jual, falahu fasakh al bai'. Maka apa? Maka dibatalkan juga jual belinya. Wa illam yakun masyrutan, tapi kalau enggak disyaratkan falahu fasakh, maka enggak boleh membatalkan situ. Paham ya? Maksudnya bagaimana kalau enggak batalkan? Ya diminta yang dia pinjam berapa itu loh. Paham belum? Dan karena dijual juga enggak salah, enggak laku itu paham ya? menipu karena diperkirakan karena ada kulkasnya, ada ininya, ada ininya diperkirakan 100 juta. Ternyata apa? di dalamnya kosong belum dijual cuman lakunya 90 juta, berarti kan nipu. Paham ya? Nah, seperti itu kan bisa dibatalkan nggak jadi. Nah, kalau seandainya mau dijual berarti persyaratan ya jual dijual, tapi kalau misalkan nggak ada syarat jual nggak perlu jual tapi dia minta minta berapa? 100 juta yang dia pinjam tadi itu. Mafhum soal ini ya? Nah, dikit lagi. laukola kalau seandainya ada yang mengatakan, "Ana saya ihdahataini masya allah Aku gadaikan kepadamu salah satu dua mobil ini Aku gadaikan kepadamu salah satu dua mobil ini. Fa innahu yasih maka ini sah-sah saja. Paham ya? Karena mobilnya dua. Mobilnya dua, nah dia mengatakan aku gadaikan kepadamu salah satu dua mobil ini. Satunya Avanza, satunya Pajero Sport. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Paham kan Husain? Sengaja ini bacanya gitu enggak masalah. Paham ya? Kita lihat sini. Fa innahu yasih ini sah-sah saja. Lianna ayya wahidatin minhuma sayakun lahu fiha faedah. Karena masing-masing itu mau pajironya atau maupun avansanya dua-duanya ada faedahnya, laku gitu loh. Apa maksudnya? Ana pinjam ke antum uang 50 juta. Lah mana jaminannya? Tak gadaikan kepada antum salah satu dua mobil ini. Ima pajironya, ima avansanya, avansanya yang cetakan baru ya. Nah, barakallahu fikum yang metik itu ya. Kita lihat sini. Nah, itu sah-sah saja. Kenapa? Karena salah satu di antara keduanya ada faedahnya. Maksudnya kalau jual itu laku gitu loh. Paham ya? Nah, walidzalika la yajib tahriru uququt tabarruat. Oleh karena itu tidak wajib e, menyegerakan menyelesaikan transaksi atau akad tabarruat, akad sumbangan atau donasi wa uqud wa uqud tausiqah dan juga akad tausiqah, akad Nah barakallahu fikum kepercayaan dari itu atau jaminan dari itu kama tuharrir uqud al-muawadah sebagaimana harus dikelirkan diselesaikan transaksi muawadah. Kalau muawadah harus di awal itu harganya berapa Pak? 50 juta. Barangnya mana? Ini barangnya. Jadi atau enggak jadi? Selesai. Kasihkan barangnya, ambil uangnya. Paham maksudnya ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Long musta'an. Nah. Kita lihat sini. Fayajuzu an na barakallahu fikum an yurhan ma la yajuzu bai'uh. An fayajuzu an yurhin ma la yajuzu bai'uh. Maka diperbolehkan menggadaikan sesuatu yang tidak bisa dijual. Bayangkan itu. Diperbolehkan menggadaikan sesuatu yang enggak boleh dia menjualnya. Apa itu contohnya? Kasamarah qabla buduwi salahnya. Seperti buah-buahan yang sebelum apa? Sebelum nampak Naam layak pemanenannya. Sebelum nampak layak dipanen, dia gadekan. Paham ya? Pak, Anam pinjam 5 juta, Pak. Jaminannya apa jaminan? Tak gadekan semua pohon mangga arum manis satu hektar ini kepada antum. Paham ya? Nah, satu hektar digadekan semuanya. Posisi buahnya masih apa? Hijau-hijau. Masih belum saat dipanen. Paham ya? Nah, itu diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Li'annahu law quddira annahu lam tahsul samarah fadden bakin. Karena intinya ini, kalaupun ternyata semuanya busuk semua, satu hektar busuk semuanya, hutang tetap masih ada. Dia tetap enggak berlepas diri, dia tetap tanggung jawab bayar hutang 5 juta tadi itu yang dia pinjam. Apa maksudnya? Nah, karena apa? Karena ternyata buahnya apa? Busuk semuanya. Kalau buahnya enggak busuk dijual laku, dia ngambil 5 juta. Kalau busuk semuanya, dia punya hutang 5 juta harus dibalikkan. Faham maksudnya? Nah, karena orang hutang itu kan minta jaminan, Jaminan itu bisa berupa jaminan bisa bermotor, mobil. Nah, ada yang bentuknya gadean seperti ini tak gadekan, tapi dengan harga sekian, dinilai sekian seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Satu lagi. Imra'atun tazawwajaha rajulun biduni an yuharrir al-mahr. La jinsan wala qadran. Seorang wanita ada laki-laki menikahi dia tanpa menyelesaikan atau tanpa menjelaskan maharnya. Jadi maharnya nggak dikelirkan, tapi ada maharnya. La jinsan wala qadran, tidak menyebutkan jenisnya maharnya apa, tidak pula kadarnya berapa. Oh ya, tidak menyebutkan apa kadarnya berapa, enggak menyebutkan jenisnya, jenisnya apa. Fa innal aqda yasih, maka transaksi atau akadnya itu sah-sah saja. Nah, wa yufrad laha dan diperkirakan untuk wanita tersebut. Nah, barakallahu fikum diperkirakan untuk wanita tersebut awal fi hadil hal dalam keadaan seperti ini mahul misal mahar yang semisalnya biasanya berapa kalau biasanya di kampung itu maharnya 10 juta ya 10 juta itu karena nggak nyebutkan itu loh kalau nyebutkan jelas paham ya nah barakallahu fikum kalau nyebutkan kan jelas na'am karena mahar macam-macam misalkan nyebutkan maharnya berapa 50 ribu misalkan ya udah jelas berarti kalau dengan mahar uang yang tidak disebutkan bilangnya berapa, kemudian uangnya uang jenis apa, kan? mahar tapi ada. Nah, itu nanti kembali ke uruf. Urufnya berapa? Kalau urufnya di sini orang Indonesia rupiah. Lah di kampung ini berapa? Ya paling sini paling minim 10 juta, udah 10 juta <laughs> maharnya. Kalau enggak disebutkan kayak gitu. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Li'anna hadza laysa 'aqdun mu'awadhah, karena ini bukan apa? Laysa 'aqdun mu'awadhah, karena ini bukan transaksi yang imbal balik. Iya sih. Aidha Nah, dibenarkan juga di sini antukhali az-zauj. Dia boleh minta khulu' pada suami. Khulu' dari siapa? Istri. Kalau suami namanya apa? Talak. Bedakan. Khulu' itu dari istri. Nah, boleh bagi dia untuk apa minta khulu' suami bima fiyatiha min darahim. Dengan apa yang dia pegang berupa dirham. Dan anak enggak anak enggak mau, anak pokoknya minta khulu'. Lah kenapa? Masa selama ini maharnya enggak disebutkan jenisnya apa kemudian enggak dikasih juga. Minta khulu' dia. Kalau khulu' kan istri harus membalikan apa? mengembalikan maharnya karena mahar belum dikasih, dia kasih dirham. Nih, dua dirham mau ekhulu Minta bisa anak Li'annahu sal maksud al muawad karena bukan yang diinginkan imbal balik bukan. Walakin al-maqsudah tapi yang diinginkan antara khalas min zaud zawj di hadal 'iwad. Tapi yang diinginkan adalah apa? Berlepas diri dari suami tersebut di hadal 'iwad dengan ganti yang sedikit tadi itu. Walihada kalau al-fuqaha rahmat ta'ala yasihu an yukhali'aha 'ala ma fi min darahim. Bahwasanya dibenarkan untuk suami tersebut menerima khulu'nya Ya, sesuai dengan apa yang dipegang oleh wanita tersebut di tangannya berupa dirham yang ada. Aw alama fi baitiha min mata' atau apa yang ada di dalam rumahnya berupa barang. Wa in kana la yadrimahu, walaupun dia enggak tahu apa yang ada di situ. Paham ya? Seperti itu karena posisinya dia enggak jelas di awal tadi itu. Nah, barakallahu fiikum. Sallallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.